bismillah apakah mengadakan acara makan bersama saat selesai membangun rumah tanpa ada bacaan-bacaan khusus seperti membaca yasin hukumnya boleh wallah alam wallah alam seandainya itu sebagai bentuk para kalafikum syukur ni'mah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian juga ta'aruf bil jiran memperkenalkan tentang tetangga mengundang tetangga Eh, sebagai bentuk perkenalan perkara yang mubah para fikum sesuatu yang diperbolehkan eh, insya Allah tidak mengapa dalam hal ini. <clears throat> nah, mengundang tetangga kanan kiri saudara-saudaranya eh, makan bersama dengan catatan tanpa ada unsur apa? membebani diri. Membebani diri. Misalnya seorang membangun rumah dalam kondisi semuanya pinjam, semuanya hutang misalnya. Kok besar-besaran ngundang sembelih sapi? Kan nambah hutangnya. Daripada beli sapi kan lebih baik untuk melunasi hutangnya. Semennya di sana berapa sak hutang kepada toko semen itu kan begitu ya. Berapa batang besi yang dihutang kepada toko itu kan begitu. Mendingan dipakai untuk itu. Selesai, alhamdulillah ada kenikmatan baru kemudian seorang boleh apa? menikmati tentang apa? rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takaluf. Jangan kemudian seorang barakallahu fikum membebani diri sesuatu yang di situ tidak sepantasnya seorang untuk melakukannya. <clears throat> Nah, ada yang lain? Atau sudah kuatnya berkurang? <laughs> Biasanya sampai jam berapa? Biasanya sampai jam berapa? Jam 10? setengah sembilan. <laughs> Tapi insya Allah eh, tenaga kita gunakan untuk esok pagi ya, subuh. Barakallahu fikum. Afwan atas eh, keterlambatan dan eh, penambahan waktu dari kebiasaan yang sudah ada dan mau dimaafkan. Kita cukupkan Subhanallah. bihamdik asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.